Sore hari ini insyaallah kita akan sampaikan tema menjaga lisan. Namun sebelumnya kami mohon maaf bahwa yang seharusnya Al-Ustaz Al-Fadil Abu Zubair Hawari yang seharusnya mengisi pengajian pada kesempatan sore hari ini dan bahkan seharusnya beliau mulai sejak tadi malam yang kita mengadakan rapat peduli muslim tingkat nasional di Hotel Cakra Kembang yang seharusnya beliau diminta untuk memberikan nasihat pun juga tidak bisa. Tadi pagi yang seharusnya beliau pun memberikan nasihat kepada para istri relawan peduli muslim pun juga tidak bisa. Nah saat ini pun juga tidak bisa Nanti malam juga tidak bisa Karena Qadarullahu masya'afa'al Beliau sakit Allah mashfihi syifan la yughadiru saqama Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Sembuhkan penyakitnya Dengan kesembuhan yang Tidak berbekas Kesembuhan yang sesungguhnya Dan mudah-mudahan di waktu yang lain Beliau akan menyampaikan tema yang seharusnya disampaikan sore hari ini sebagai obat bagi antum sekalian. Namun mudah-mudahan apa yang tidak kita sampaikan pada sore hari ini pun akan bisa memberikan sedikit syukur banyak manfaat bagi kita semuanya yaitu terkait dengan masalah lisan kita. Lisan satu di antara anugerah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar faedahnya bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan lisan tersebut untuk kebaikan maka dia akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat ada sebagian manusia yang bisa memanfaatkan lisannya untuk kemanfaatan dunia saja namun tidak di akhirat. Yaitu dengan kalamun mubah dengan ucapan-ucapan yang mubah. Namun di sisi lain bahwa lisan akan bisa mencelakakan pemiliknya mungkin di dunia dan bahkan dunia dan akhirat. Oleh karenanya al iman rahimani wa rahimakumullah wa azanallah wa iyyakum jami'an kita sampaikan sedikit nasihat ini untuk saya yang pertama dan kemudian untuk ikhwah sekalian baik yang hadir di Masjid Pogong Raya ataupun yang mendengarkan radio Muslim dimanapun mereka berada. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam salah satu ayatnya yang terdapat di dalam surat Ar-Rum. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardu واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين Di antara tanda-tanda keagungan Allah Kekuasaan Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Langit dengan tujuh sabnya, dengan tujuh lapisnya. Dan juga telah menciptakan bumi juga dengan tujuh lapisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bahasa yang kita tahu bahasa merupakan hasil kerja dari lisan. Yang ini Allah ciptakan dalam keadaan yang beraneka ragam. Maka kita melihat di dunia ini ada berapa ribu saja bahasa. Ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga Allah Azza wa Jalla menciptakan hasil kerja dari lisan ini memunculkan sekian banyak logat. Kita lihat sama-sama orang yang hidup di Jawa Tengah. Maka kalau kita perhatikan logat yang ada di Magelang misalnya sudah berbeda dengan yang ada di baratnya sedikit di Temanggung. Lebih-lebih lagi agak ke barat sana Di Wonosobo Maka sudah berbeda Lebih ke barat lagi Ke daerah Cilacap misalnya Sudah ada ngapak-ngapaknya kebumen ini. Padahal kalau kita hendak melihat Fisik dari lisan Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan wujudnya sama. Ya seperti itu. Tidak ada tulangnya antara satu dengan yang lainnya. Namun ternyata sebagian ada yang kelu mengucapkan satu huruf tertentu sehingga membuahkan bunyi yang berbeda dengan bunyi yang dikeluarkan oleh lisan dari orang-orang yang lain. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla juga menciptakan warna kulit kita yang berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang agak putih, ada yang sawo matang, ada yang coklat, ada yang coklat tua dan bahkan ada yang hitam kelam. Dan itu semuanya sekali lagi merupakan tanda-tanda di antara tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Inna fi dzalika laayatil lil alimin sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan keagungan bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, satu di antara yang tadi disebutkan di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan kita yang beraneka ragam. Maka lisan ini bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan manfaat bagi pemiliknya dan bagi orang lain. Namun lisan juga bisa mendatangkan madarat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Sekali lagi wujudnya adalah sama. Nah, oleh karenanya kaum muslimin jamaah pengajian yang ada di Pokong Raya dan sahabat muslim di manapun anda berada rahimakumullah marilah kita upayakan lisan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini untuk berucap sesuatu yang akan mendapatkan mendatangkan kemanfaatan baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Baik untuk kemanfaatan kita di dunia dan juga untuk kemanfaatan kita di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala kita harus nantiasa mengingat firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surat Qaf ayat yang ke-18 ya surat Qaf ayat yang ke-18 ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid tidak ada satupun kata tidak ada satupun lafad tidak ada satupun ungkapan yang diucapkan oleh lisan kita kecuali di samping kanan dan kiri kita ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat setiap ucapan kita. Yang boleh jadi kita berucap dengan ucapan yang tidak banyak didengar oleh orang lain. Bahkan kita mengucapkannya bisik-bisik. Ada tiga orang, kita hanya berbicara dengan satunya dalam rangka untuk gernengi yang satunya lagi. Bisik-bisik. Anggapan kita, kita selamat dari pendengaran orang yang kita bisik-bisik, orang yang kita gernengi. Namun jangan pernah merasa selamat dari pencatatan malaikat yang raqibun atid yang senantiasa mengawasi dan mencatatnya. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Satu ketika Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha ma yattabayya ma yatabayyanu fiha fayazillu biha minan nari ab'adu ma baina al-masyriqi wal maghribi rawahul bukhari wa muslim wa ahmad sesungguhnya ada seorang hamba yang dirinya mengucapkan suatu kalimat mengucapkan satu kata yang dia tidak pikirkan dampak dari apa yang dia ucapkan tersebut. Dan ternyata apa yang dia ucapkan ini akan menggelincirkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Di mana dalamnya neraka jahanam ini lebih dalam ketimbang jarak antara timur dan barat. Sungguh kedalaman yang luar biasa. Siapa di antara kita yang mengetahui jarak antara timur dan barat? Dan jarak yang kalau kita bentangkan dari timur ke barat ini kemudian kita balik ataupun kita miringkan dari atas ke bawah maka akan menunjukkan kepada kita jarak ini tidak lebih jauh dari jarak orang yang akan digelincirkan ke dalam neraka jahanam. Mereka akan lebih jauh lagi ke dalam. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Gara-gara ucapan yang dia ucapkan. Sehingga di dalam hadis yang lain Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Wahai Rasulullah apakah iya kita akan la muakhaduna kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita dengan ucapan-ucapan kita maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sakilatka ummuka ya Mu'ad. Celakalah dirimu wahai Mu'ad. Makna letaknya ibumu kehilangan dirimu. Celakalah. Bukankah kebanyakan orang yang dicerumuskan ke dalam neraka jahanam itu adalah gara-gara lisan-lisan mereka. Mereka dilempar ke dalam neraka jahanam dengan muka-muka mereka, dengan wajah-wajah mereka yang itu kebanyakannya adalah karena hasil ucapan-ucapan mereka. Karena apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan bisa mendatangkan bagi pengucapnya, bagi pemiliknya kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. Namun sebaliknya bahwa lisan juga akan bisa menjadikan sebab pemiliknya mendapatkan kesengsaraan dunia bahkan dunia dan akhirat. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah marilah kita jaga lisan-lisan kita agar senantiasa bisa mengucapkan ucapan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir fala yu'di jarahu." Wa man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir wal yawmil akhir yukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan sampai menyakiti tetangganya. Baik menyakiti di sini dengan fisiknya ataupun menyakiti di sini dengan lisan-lisannya. Karena sesungguhnya menyakiti tetangga baik dengan fisik ataupun dengan lisannya dosanya jauh lebih besar ketimbang seandainya seseorang menyakiti ini kepada orang yang bukan tetangganya. Di dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu taala suatu ketika baginda Rasulullah SAW diberitakan Sa'ala Rasulullah Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum zina. Maka sepakat para sahabat menjawab az-zina haramun harramahullahu wa rasuluhu. Zina adalah perbuatan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka apa kata Rasulullah selanjutnya? La ayyazniyar rajulu min asrati niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bi imraati jarihi. Namun ketahuilah sesungguhnya seseorang yang berzina dengan sepuluh orang yang bukan tetangganya itu dosanya jauh lebih kecil, lebih ringan ketimbang seseorang yang berzina dengan seorang namun tetangganya. Yang perlu kita ingat hadis ini bukan sama sekali memerintahkan kepada kita ya udah sana zina saja tapi ingat jangan dengan tetanggamu bukan. Silahkan sembilan nggak apa-apa, sepuluh nggak apa-apa, masih lebih ringan ketimbang seorang. Namun kalau tetangga, bukan. Rasulullah di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya, besarnya seseorang yang menyakiti tetangganya. Tentulah seseorang yang berzina menzina tetangganya ini akan menjadikan sakit bagi suaminya. Dan zina merupakan dosa besar. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anis sarakati. Kemudian baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum mencuri. Maka sepakat. Para sahabat mengatakan as-sarakah haramun haramallahu azza wa jalla wa rasuluhu. Jelas wahai Rasulullah, mencuri itu adalah perbuatan yang Allah azza wa jalla haramkan dan juga rasulnya haramkan. Maka kemudian sama. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, La ayyasrikur rajulu min asrati abiyadin aisaru alaihi min ayasriko fi baiti jarihi atau kama qala alaihi salatu wassalam Sungguh seseorang yang mencuri di sepuluh rumah namun bukan milik tetangganya ini dosanya masih lebih ringan ketimbang seseorang mencuri di satu rumah namun milik